Pak Dibio, selamat siang. Eh, selamat siang, Bu. Ya, menurut kami gini ya, Bu ya. Itu betul kata Ibu dari Menteri Perburuan, eh, Kementerian Perburuan dan sebagainya. Tapi hukum perbaru perburuannya juga harus diratifikasi. Karena hukum perburuan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dewasa ini, gitu loh. Jadi, itu masalahnya kompleks antara Departemen Hukum, Departemen Perburuan dalam hari ini Menteri Perburuannya yang harus kritis, jangan apa, statis termasuk juga SPSI-nya juga harus kritis, punya ahli-ahli hukum, termasuk juga para pekerja, pengusahanya juga pada punya ahli-ahli hukum, sehingga didapat kesepakatan antara pemerintah, antara ahli hukum dari pihak SPSI dan dari pihak eh, apa, pengusaha, sehingga didapatkan berapa setelahnya tarif yang sebenarnya, bukan tarif minimum. Nah, lebih baik kalau itu diganti oleh Badan Pengawasan Masalah Perburuan karena Departemen Perburuan ternyata berat sebelah. Banyak orangnya yang disuap oleh para pengusaha. Sehingga para pekerja itu demo. Itu ada, ada mekanismenya itu, demo-demo itu. Sehingga mereka menuntut haknya secara mati-matian sampai berkelahi dengan aparat keamanan. Itu ada mekanismenya juga. Jadi hukum perburuannya itu tidak sesuai dengan undang-undang eh, dengan kondisi masyarakat dewasa ini dalam ini pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera meratifikasi undang-undang perburuan itu yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, di dalamnya duduk tiga orang itu bukan upah minimum melainkan ya. upah yang pakai jadi sistemnya dengerin dulu bu adalah sistem bahwa itu jebretin kartu itu produktivitas kerja berapa jam dia kerja sehari cuma enam jam ya enam jam kali ya. satu jamnya belas ribu berarti terima puluh ribu gitu、uh -huh. Hmm. jadi bukan SPSI berdasarkan upah minimum gitu loh Bu ini banyak salah saya lihat itu makanya hukum perburuan di Indonesia ini tidak sesuai dengan kondisi nyatanya makanya mereka pada buruh di Malaysia ditangkapin dikepukin dan sebagainya gitu Baik. gitu loh kasih terima kasih Pak Dibio Selamat sore Pak Arifin Ya sore Bu、uh, eh, ini saya mau komentar sedikit ya. -huh. Mm-hmm. Ini kan, ini bicaranya kan upah minimum regional ya Bu ya. Halo? Iya Pak, silakan. Nah, itu sebenarnya kan antar pengusaha itu pasti mau memberikan yang lebih asal kita mendapatkan return yang lebih juga. Nah, ini kan sekarang menjadi pertanyaan kita sebagai seorang pengusaha itu adalah apakah sesuai dengan kemampuan yang kita bayar dan mereka juga sesuai dengan memberikan apa yang keberian ke perusahaan nah itu yang selalu nggak pernah ketemu dan menurut saya si pemerintah tidak pernah memberikan jalan keluar tapi selalu buntu jadi mungkin harus ada undang-undangnya ya Bu ya jadi undang-undang lama itu ada kriteria-kriteria pekerja buruh untuk mendapatkan suatu nilai menurut saya seperti itu. -huh. oke okay, makasih